Apakah syaitan yang dilempar potongan bintang itu mati? Bagaimana cara syaitan naik untuk mencuri berita dari langit? Ya. Apakah dia mati atau tidak? Ini tidak tidak dijelaskan dalam hadis ini. Ya, hadis ini hanya menceritakan bahwa dia dilempar. Ya. Apakah dia setelah itu mati atau tidak? Itu kita tidak tahu. Ini ya, termasuk perkara-perkara gaib. Ya, tidak kita katakan kecuali berdasarkan wahyu ya, kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, cukup kita mengimani mereka dilempar ya apakah mereka mati setelah itu atau tidak wallahu alam ya bagaimana cara syaitan itu naik mencuri berita dari langit itu tadi sudah dijelaskan dalam hadis ya mereka saling dukung antara satu dengan yang lainnya ya sampai ke uh, langit ya dan Jangan samakan keadaan syaitan itu dengan kita. Mereka itu jasadnya halus, ya. Bagi mereka mudah melakukan hal tersebut, ya. Bagi mereka mudah melakukan hal tersebut, ya. Demikian wallahu alam.